Beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu mengenai pembahasan isim isyarah. Dan isim isyarah ini itu merupakan jenis yang ketiga dari isim ma'rifah yang dibahas dalam Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan Hafidahullah taala kembali mengutip bait ke-82 sampai ke-84 dari Alfiyah Ibnu Malik. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan bidzali mufradin mudzakkarin asyir Ya, tunjukkanlah atau isyaratkanlah dengan the. Ya, dengan the untuk mufrad dan mudzakkar. Ya, jadi the itu digunakan untuk menunjukkan mufrad dan mudzakkar. Bidhi wadhihti ta'alal unthaq tasir. Ya, bidhi wadhihti ta'alal unthaq tasir. Dan cukupkanlah ya dengan the dan zih, kemudian ti dan ta untuk musanna ya jadi maksudnya ya isim isyarah untuk musanna yang disebutkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu adalah the kemudian zih, kemudian ti dan kemudian ta kemudian tani lil musannal murtafi' Ya kemudian beliau menunjukkan isim isyarah untuk musanna yaitu dan zani dan tani itu untuk musanna tapi untuk yang murtafi' ya artinya untuk yang kedudukannya marfu' Wa fi siwahu dhaini taini dhkur tuti' Ya dan untuk selain yang rofa, ya untuk selain yang marfu, berarti untuk nasab dan jar, itu gunakanlah dhaini dan taini. Ya gunakanlah dhaini dan taini. Ya uzkur tuti' ya sebutkanlah ya dan kau mengikutkannya. Kemudian wabi ula ashir li jam'in mutlaqo ya. Kemudian uh, gunakanlah isim isyarah ya, isyaratkanlah atau tunjukkanlah dengan ula. Ya, ula untuk jamak secara mutlak. Ya, artinya secara mutlak itu artinya Ula ini dapat digunakan untuk jamak muzakkar dan jamak musanna. Kemudian wal maddu aula. Nah, apa yang dimaksud dengan wal maddu aula? Yang utama untuk isim isyarah ula itu dibaca dengan mat. Maksudnya apa? Dijadikan mamdud ya dijadikan mamdud. Kalau yang disebutkan di sini kan dalam bentuk maksur ula. Tetapi yang utama atau yang banyak kita temui itu dalam keadaan mamdud, ada hamzah di akhir yaitu ulai. Ulai dan itu aula. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan yang utama itu dibaca ulai. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab yang terdiri dari bait ke-82 sampai ke 84 ini yaitu alfadzul isyarati yaitu lafat-lafat dari isim isyarah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan untuk ketiga bait ini atau eh, ya sebagian dari tiga bait ya karena bait ke-84 itu terpotong untuk penjelasan setelahnya. Hadzal qismu tsalitsu min aqsamil ma'arifi. Ini merupakan jenis yang ketiga dari jenis-jenis isim ma'rifah. Wa huwa ismul isyarati. Dan itu adalah isim isyarah. Apa itu isim isyarah? Wa huwasmun yu'ayyinu musammahu bi isyaratin hissiyatin au ma'nawiyatin. Yang dinamakan dengan isim isyarah itu adalah isim yang membuat musammanya, ya, yaitu membuat sesuatu yang dinamakan dengan isim isyarah tersebut, itu menjadi yu'ayin, ya, atau itu menjadi menjadikan musamanya itu menjadi tertentu. Ya, tidak lagi umum tapi menjadi tertentu. Dengan apa? Ya, yang menjadikannya menjadi tertentu itu adalah dengan isyaratin hissiyatin ya dengan isyarat atau penunjukan yang hissiyah. Ya hissiyah itu adalah yang dapat dideteksi atau dapat dirasakan oleh indera kita au ma'nawiyatin ya atau sesuatu yang atau isyarat yang ya. artinya yang ditunjukkan oleh isyarat tersebut atau penunjukan tersebut itu adalah sesuatu yang maknawi ya, sedangkan kalau yang hissiyah itu mungkin dapat dilihat wujudnya atau dapat dirasakan ya dapat diraba akan tapi kalau maknawiyah itu tidak famithalul ula maka contoh yang untuk yang pertama ya maka contoh untuk yang pertama yaitu yang isyarah hissiyah itu adalah wahyal ghalibu dan isyarat hissiyah itu adalah yang mayoritas Artinya penggunaan isim isyarah itu mayoritas digunakan untuk yang hissiyah. Contohnya adalah hada kitabun mufidun ini adalah buku yang berfaedah atau buku yang bermanfaat. Maka buku atau kitabun itu sesuatu yang hissiyah, sesuatu yang dapat kita lihat dan sesuatu yang dapat kita raba. Maka hada di sini itu membuat kitab itu menjadi tertentu. Ya, karena ditunjuk Ya, artinya kitab tersebut kita mengetahui mana kitab yang dimaksud. Dan kitab ini adalah benda yang hissiyah. Kemudian wa mithalutsaniyati dan contoh untuk yang kedua yaitu yang isyarat ma'nawiyah yaitu hadza ra'yun saibun. Ini adalah pendapat yang benar maka royun ya pendapat itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau diraba. Maka royun itu adalah sesuatu yang maknawiyah. Itu maksud perbedaan antara hissiyah dan maknawiyah. Kemudian beliau melanjutkan taqsimu il isyarati ya pembagian isim-isim isyarah li asma'il isyarati bi'tibari musya li asma'il isyarati bi'tibaril musyari ilaihi taqsimani ya jadi li asma'il isyarati bi'tibaril musyari ilaihi taqsimani untuk isim-isim isyarah ya kalau kita memper atau dengan melihat musyar ilaihnya, musyar ilaih itu adalah sesuatu atau benda yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut. Maka kalau kita melihat isim isyarah dari sisi musyar ilaihnya itu ada taqsimani. Ya, ada dua pembagian. Al-awwalu, pembagian yang pertama, ma yulahadhu fihil ifradu watadhkiru wa furu'uhuma yaitu isim isyarat yang di dalamnya itu dipertimbangkan atau diperhatikan ya e, isim isyarat yang di dalam isim isyarat tersebut diperhatikan ifrat ya mufrad dan muzakkar dan cabang dari keduanya ya karena kalau mufrad cabangnya berarti musanna dan jamak Kemudian kalau tadzkir atau muzakkar maka cabangnya itu adalah muannas. Kemudian atsani pembagian yang kedua ma yulahadzu hil al-musyaru ilaihi bi'tibari qurbihi au bu'dihi yaitu isim isyarat di mana isim isyarat atau di mana di dalam isim isyarat tersebut itu yang diperhatikan itu adalah musyar ilaihnya tadi. Ya, sesuatu yang ditunjukkan tadi dengan melihat sisi jauh atau atau dengan melihat sisi dekat atau jauhnya. Maka yang diperhatikan dalam isim isyarah ini itu adalah jaraknya, apakah itu dekat atau jauh. Ya, kalau yang tadi itu mufrad dan cabang-cabangnya dan mudzakkar dan cabang-cabangnya, kalau ini itu adalah jaraknya. Amal awalu, adapun pembagian yang pertama, tadi pembagian yang mayulahadu fihil ifradu wa tazkiru wa furu'uhuma. Ya, adapun yang pertama, fahuwa khomsatu anwa'in. Maka untuk pembagian yang pertama itu ada lima jenis. Apa saja itu? Al-awalu yang pertama ma yusharu bihi lil mufradil mudhakkari yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muzakkar. Ya, sesuatu yang mufrad dan muzakkar. Wa huwa dha. Ya, jadi yang pertama itu adalah the the itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muzakkar. Mithlu contohnya hadza tajirun saduqun. Ya hadza tajirun saduqun. Ini adalah seorang pedagang yang terpercaya. Maka za di situ itu adalah isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang mufrad dan mudzakkar yaitu tajirun. Ya, jadi tajirun itu sesuatu yang mufrad dan mudzakkar ditunjukkan dengan the. Sedangkan ha yang ada pada hadza itu nanti ada itu adalah huruf tanbih. Ya, huruf untuk yang meminta perhatian. Kemudian qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Yunus ayat ke-48 wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum dan mereka mengatakan ya kapan datangnya ancaman tersebut jika memang kalian adalah orang-orang yang benar maka hadza di sini itu menunjukkan al-wa'du ya dan al-wa'du itu adalah sesuatu yang mufrad dan muzakkar Kemudian yang kedua asani ma yusharu bihi lil mufradatil muannatsati. Ya, ma yusharu bihi lil mufradatil muannatsati. Yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, tunggal dan muannats. Wa huwa asharatu alfadhin dan isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muannath itu ada 10 lafat. Khamsatun mabadu'atun bidzali. Di antara 10 tersebut itu 5 didahului dengan huruf zal. Apa saja itu? Hiya, zi. Ya, pertama adalah zi. Kemudian zih. Yang kedua adalah zih, kemudian zihi. Ya, zihi dibaca pendek. Atau di sini ada keterangannya kasril ha'i ma'akhtilasi kasrotiha. Ya, kasril ha'i ma'akhtilasi kasrotiha. Yaitu dengan mengkasrohkan hak yang ada pada zihi tapi bersama ikhtilas, ya, mengambil sebagian dari kasrohnya. Ya, atau mudahnya kasrohnya itu dibaca tanpa mad, dibaca pendek. dihi begitu saja. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah dihi, Ya, yang ini dibaca panjang haknya. Dhihi. Bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti nau'an ma'a ya bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti nau'an ma yaitu dengan mengkasrohkan haknya kemudian dengan mengisbakkan ya memenuhkan kasrohnya artinya memberikan mat ya dipanjangkan tapi nau'an ma ya nau'an ma itu artinya kolilan sedikit artinya dihi ya tidak perlu kemudian dihi panjang ya dihi qalilan ya nau'an ma sedikit saja itu yang keempat kemudian yang kelima zatu ya zatu itu adalah ya isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muannas kemudian wa khamsatun atun bitta'i kemudian Tadi yang lima awal tadi didahului dengan huruf dal Kemudian yang lima lagi dimulai dengan huruf ta. Nah, apa saja isim isyarah yang dimulai dengan huruf ta itu? hia ti. Ya, pertama itu ti. Kemudian ta. Ya, kedua adalah ta. Kemudian tih. Ya, yang ketiga adalah tih. Kemudian tihi. Ya, sama seperti tadi. Bikasril ha'i ma'akhtilasil kasroti. Tihi dengan kasrohnya ha, tetapi ya ikhtilas ya di, diambil sebagian dari kasrohnya. Yang mudahnya dibaca pendek. Kemudian tihi ya, yang ini bikasril ha'i ma'a isba'il kasroti naw'an ma'. Tihi dengan mengkasrohkan haknya dengan memenuhkan kasrohnya sedikit atau dibaca panjang. Ya, tapi panjangnya sedikit saja. Ya, naw'an ma. Contohnya apa? Mithlu hadhil fatatu tuhassinul kalama. Ya, hadhi, hadhil fatatu tuhassinul kalama. Pemudi ini itu ya memperbagus atau memperindah ucapan. Maka al-fatatu di sini itu adalah seorang pemudi, maka itu adalah sesuatu yang mufrad ya tunggal dan muannats. Maka hadihi yaitu adalah e, isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad dan muannats. Kemudian tilkal mar'atu ta'rifu ma'na tarbiyati. Ya, tilkal mar'atu ta'rifu makna tarbiyati. Maka atau artinya e, wanita itu mengetahui makna dari ya, pendidikan. Ya maka almar'atu itu sesuatu yang mufrad dan muannats, maka tilka yang digunakan untuk menunjukkan uh, almar'atu itu adalah isim isyarah. Dan tilka ini itu atau ya tilka itu tidak kita temukan dalam tadi ke-10 tadi. Ya, tetapi itu adalah asalnya dari ti ya. Kemudian mendapatkan tambahan lam itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Kemudian ada tambahan kaf itu adalah huruf khitab. Ya, itu nanti akan ada pembahasannya. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya dalam surat Yasin ayat ke-63 ya di mana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun ya hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun ya maaf dalam surat Yasin ayat ke-63 yaitu ya inilah jahanam yang dahulu kalian diancam dengannya. Maka hadihi di sini itu menunjukkan jahannamu. Ya, dan jahannamu itu dalam bahasa Arab itu sesuatu yang mufrad dan muannath. Kemudian waqala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kanat taqiyya ya tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat ke-63 ya, itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang senantiasa bertakwa. Maka tilka di sini itu isim isyarah yang menunjukkan kepada al-jannatu. Dan al-jannatu itu dalam bahasa Arab itu adalah sesuatu yang mufrad dan muannaf. Kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini Nah, ini ada penjelasan asal dari tilka. Ya, tilka itu asalnya adalah ti. Ya, ti ismu isya rotin isyaratin mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ti itu adalah isim isyarah yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan rofaknya mubtada. Wallamu lil bu'di. Dan lam yang ada pada tilka itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Wal, wal kafu harfu khitobin. Dan kaf yang ada pada tilka itu adalah huruf khitob. Yaitu itu untuk menunjukkan ya, siapa lawan bicaranya. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa khudifatil ya'u isa kinaini. Dan ya yang ada pada ti itu dihapus karena adanya pertemuan dua sukun, yaitu sukun yang ada pada ya dan lam sukun. Wal jannatu dan al jannatu yang ada pada ayat tersebut, badalun au atofu bayanin. Itu adalah badal, ya bisa di Arab sebagai badal atau atof bayan. Wal khobaru dan khobarnya allati nurisu Ya, khobarnya itu adalah allati nurithu. Yang nanti akan kita bahas pada isim mausul. Kita kembali ke atas. Athalithu yaitu isim isyarah yang ketiga untuk pembagian yang pertama tadi ya yaitu ma yusharu bihi lil mutsannal muzakkari wa huwa lafdhatun wahidatun yaitu isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang musanna dan muzakkar. Ya, yaitu yang artinya muzakkar dan dua. Wa huwa lafzatun wahidatun. Dan itu hanya ada satu lafat saja. Yaitu dhani rof'an Yaitu dhani ketika dalam keadaan rofa rofa ya, dalam keadaan rofa wa tasiru nasban wa Dan zani tersebut itu menjadi zaini ketika dalam keadaan nasab dan jar. Takulu engkau katakan hadhani alimani kabirani. Ini adalah dua orang atau maaf dua ulama yang ya besar atau tua. Ya, atau besar artinya ya besar keilmuannya atau bisa juga tua. Ya, ini adalah dua orang ulama yang besar. Maka alimani itu menunjukkan dua orang alim, dua orang ulama. Ya, maka hadani itu adalah isim isyarah yang digunakan untuk menunjukkan ya, dua hal yang muzakkar dan musanna. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hajj ayat 19, Hadhani khasman, ya, hadhani khasman. Ini adalah dua golongan. Ya. Maka fahadhani, ya maka penjelasan dari hadhani dalam ayat tersebut, ha litanbihi Ya, ha itu adalah huruf untuk tanbih. Ya, untuk meminta perhatian. Wadhani dan dhani yang ada pada hadhani mubtadaun marfu'un bil alifi. Mubtada yang marfu' dengan alif. Au mabniyun 'alal alifi fi mahalli raf'in. Atau mabni dengan alif yang menempati kedudukan rofa. Maka perhatikan penjelasan dari Asyaih Abdullah Al-Fauzan dalam uh, kalimat ini. Bahwa zani itu dapat ada yang mengatakan mu'rob, ya ini mengatakan marfu'un bil alifi. Namun ada juga yang mengatakan mabniyun alal alifi. Artinya uh, ulama nahwu itu berbeda pendapat apakah dhani itu mu'rob atau mabni. Kita lihat catatan kaki terkait penjelasan ini. Di sini beliau menjelaskan man qala uh, orang Arab atau ulama nahwu yang mengatakan inna dhani watani mu'robani fi halatit tathniyati. Ya ulama yang mengatakan bahwa Dhani dan tani itu mu'rob ketika dalam keadaan musanna atau tasniyah. Itu apa alasannya? Nazoro ila zohiri. Ya, ulama tersebut itu melihat zohirnya. Ya, melihat zohir dari lafadnya yaitu dhani dan tani. Itu kan seperti lafat musanna. Ada akhiran ani. Fa araba adkhalat alaihima alamatat tathniyati. Karena orang Arab itu memasukkan ke dalam keduanya, yaitu pada zani dan tani, itu tanda tasniyah. Apa tanda tasniyah di sini? Ya al-alifa wan nuna wal ya'a wan nuna. Yaitu alif dan nun itu kan tanda tasniyah dalam keadaan rofa. Dan ya dan nun juga tanda tasniyah ketika dalam keadaan nasab dan jar. Maka itu adalah alasan dari ulama yang mengatakan bahwa dhani dan tani itu mu'rab ketika dalam keadaan musanna. Waman qala ya dan ulama nahwu yang mengatakan yubnayani ya bahwa dhani dan tani itu mabni aroda tordal babi ala Tori kotin wahidatin. Ya. Ulama Nahwu yang mengatakan bahwa zani dan tani itu mabni, itu menginginkan, apa yang diinginkan, mengikutkan bab ini, ya bab isim isyarah ini dalam satu cara. Ya, satu cara. Karena isim isyarah itu asalnya itu mabni. Ya, kenapa kok tiba-tiba pada saat musanna harus mu'rob? Ya, lebih baik kita samakan saja. Ya, samakan menjadi mabni semuanya. Yaitu menurut ulama yang tadi mengatakan bahwa dhani dan tani itu mabni. Id la ma'na li ikhraji halati tathniyati minal bina'i ilal i'robi. Ya, sedangkan tidak ada maknanya, ya tidak ada ya maknanya untuk mengeluarkan keadaan tasniyah ya dari mabni kepada mu'rab. Artinya sebetulnya tidak ada ya manfaatnya, tidak ada urgensinya untuk mengeluarkan dhani dan tani itu ke, ke dalam keadaan mu'rab karena dia tetaplah isim isyarah. Itu menurut ulama yang memabenikan. Thumma inna dhahira annahuma laisa muthannayaini haqiqatan. Kemudian ulama yang memabenikan itu juga menambah alasan bahwa secara zahirnya dhani dan tani itu bukanlah musanna secara hakikat. Ya. Bal huma sighatani wudi'ata ibtida'an lil musanna. Akan tetapi ya, keduanya itu adalah sirah bentuk yang diletakkan ya pada awalnya untuk musanna. Ya. Bal naqala benul anbari wa ghairuhu anil farra'i. Ya, bahkan Ibnul Anbari dan selain beliau itu menukil dari Al-Farra. Anna alifat tathniyati fi hadhani hiya alifu hadha. Ya, di sini Ibnul Ambari dan selain beliau itu menukilkan dari Al-Farra, yaitu semua adalah ulama nahwu, ya Al-Farra itu kufi, itu mengatakan bahwa alif tathniyah yang ada pada hadhani itu sebetulnya itu adalah alif yang ada pada hadha. Ya, hadza itu kan sudah ada alifnya. Maka alif tersebut, ya alif yang ada pada hadzani itu sebetulnya adalah alif hadza. Wan nunu faraqat bainal wahidi wal itsnaini. Dan nun yang ada pada hadzani itu adalah yang atau mungkin yang lebih tepat farraqat ya. Jadi wan nunu farraqat bainal wahidi wal itsnaini. Dan nun yang ada pada hadani itu yang e, membedakan antara tunggal dan duanya. Ya. Kama farraqat bainal wahidi wal jam'i nunul ladzina. Sebagaimana nun yang ada pada alladzina itu membedakan antara tunggal, kalau tunggalkan kan alladzi dengan jamak. Nah, kalau jamak menjadi alladzina. Nah, ini adalah perbedaan pendapat yang ada ya bahwa zani dan tani itu ada yang mengatakan mu'rab dan ada yang mengatakan mabni. Kita kembali ke atas. Ya, kemudian khosmani khobarun. Ya, khosmani yang ada pada hadhani khosman itu adalah khobarnya. Ar-rabi'u yang keempat, ma yusharu bihi lil musannal muannatsi wa huwa lafdhatun wahidatun ya ma yusharu bihi lil musannal muannatsi wa huwa lafdhatun wahidatun yaitu isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang muannats ya dan musanna dua dan itu ada satu lafat saja lafat apa itu yaitu tani rof'an yaitu tani ketika dalam keadaan rafa wa tasiru taini nasban wa jarran dan tani itu menjadi taini ketika dalam keadaan nasab dan jar taqulu engkau mengatakan hatani ya hatani imra'atani kabirotani ini adalah dua wanita yang besar Ya, jadi ini adalah ya, dua wanita yang besar atau ya, tua. Maka imro'atani itu adalah mu'annath ya wanita dan dua. Maka hatani adalah isim isyarah yang menunjukkan dua tersebut. Kemudian contoh yang lain, tasaddaqtu ala hatainil mar'atainil kabirataini. Ya, saya telah eh, bersedekah kepada dua wanita yang tua ini. Maka tadi hatani yang pertama itu dalam keadaan rofa, ya maka menjadi tani. Sedangkan di sini ala hataini. Itu karena dalam keadaan jar, ya majerur dengan huruf jar ala. Dan hataini itu menunjukkan kepada al mar'ataini, ya, dua orang wanita sesuatu yang muannas dan musanna. Kemudian qala ta'ala fi qissati sahibi madayana. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah dari penduduk Madayan. yaitu dalam surat Al-Qasas ayat ke-27 yaitu inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain ya atau inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain ya inni uridu an unkihaka ihdabnataya hatain ya yaitu ya ini adalah ucapan dari Syuaib Ya, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Ya. Maka hata ini dalam ayat ini itu menunjukkan kepada ibn Taya, ya, kedua putriku. Maka penjelasannya fahata ini atau fubayanin. Maka hata ini itu adalah atof bayan. Majarurun bil yang majarur dengan ya. Au mabniyun alal ya'i fi mahalli jarrin. Atau mabni dengan ya menempati kedudukan jar. Ini kembali kepada pembahasan yang di catatan kaki tadi, apakah tani ya, dan dani itu mu'rab atau mabni. Kemudian al-khamisu yang kelima, ma yusharu bihi lil jam'il mudzakkari wal muannatsi yaitu isim isyarah yang menunjukkan sesuatu yang jamak ya baik untuk mudzakkar maupun untuk muannats walahu lafdhatun wahidatun dan itu hanya ada satu lafaz saja apa saja apa itu yaitu ulai ya mamdudatan fil aktsari ya ulai itu kebanyakan dalam datang dalam keadaan mamdud tadi ya artinya ada hamzah di akhir jadi isim isyarat ini itu mayoritas datang dalam keadaan mamdud yaitu ulai au ula maqsuratan atau bisa juga dalam ke, dalam bentuk ula yaitu dalam keadaan maqsur Ya, tidak ada hamzah di akhirnya. Wal awwalu jaa fil Qur'ani. Dan yang pertama yaitu yang ula'i tadi itu datang dalam Al-Qur'an. Ya, maka itu saja sebetulnya sudah cukup mengatakan bahwa ini yang lebih utama. Maka Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wal matu aula. Yang utama dibaca dengan mamdud. Takulu engkau mengatakan haula ittullabu yuhibbunal faidata. Ya, pelajar-pelajar ini itu menyukai faidah. Maka atulabu di sini adalah sesuatu yang muzakkar dan jamak. Itu ditunjukkan oleh haulai. Ya, dalam keadaan mamdud. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-119 Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Ya ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum Ya beginilah kalian ya kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian. Ya. Maka kita lihat catatan kaki terkait dengan ayat ini. Ya, ha di sini adalah harfu tanbihin. Ha adalah huruf tanbih. Antum mubtada'um. Ya, antum mubtada'un. Antum adalah mubtada'. Ula'i ismu isyaratin mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in khobarun. Ya, ula'i adalah isim isyarah yang mabni dengan kasrah yang menempati kedudukan rafa'nya khobar. Kita kembali ke atas. Wa qala ta'ala an lutin alaihi salamu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, menghikayatkan Ya, ucapan dari Lut salam dalam surat Hud ayat ke-78 yaitu ha ula ibanati hunna athharu lakum ya wahai ya kaumku inilah putri-putriku mereka lebih suci bagi kalian maka banati putri-putriku itu adalah sesuatu yang jamak dan muannats. Itu ditunjukkan oleh haulai ini. Ya haulai maka ini dapat digunakan untuk jamak mudzakkar dan jamak muannats. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi bidzali mufradin mudzakkarin ashir ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, bidzali mufradin mudzakkarin asyir ya sampai akhir. Ai asyir lil mufradi al mudzakkari bi kalimati dza. Yaitu tunjukkanlah ya untuk sesuatu yang mufrad dan muzakkar dengan kata dza wa qatasir fil isyarati ilal untha ala kalimati dhi wa dhih wati wata dan cukupkanlah untuk menunjukkan kepada sesuatu yang musanna menggunakan kata dhi kemudian dhih kemudian ti dan ta walam yadhkuril baqiya dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu tidak menyebutkan yang sisanya. Ya, tadi ada 10. Ya. Walil muthanna fi halati raf'ihi sighatani. Dan untuk muthanna, ya, untuk dalam keadaan rofaknya, itu ada dua bentuk. Huma dhani watani, yaitu dhani dan tani. Wa qad taqaddama annal awwala lil mudzakkari lil Dan telah berlalu penjelasan bahwa yang pertama yaitu zani itu untuk muzakkar dan yang kedua yaitu tani itu untuk mu'annas. Wa fi siwar raf'i yuqalu fihima zaini taini. Dan untuk selain keadaan rofa, ya berarti untuk keadaan nasab dan jar, itu dikatakan untuk keduanya menjadi zaini dan taini. Thumma dzakara anna ula lil jam'i mutlaqan. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa ula itu untuk jamak secara mutlak. Maksudnya adalah mudzakkaron wa muannatsan, baik untuk muzakkar maupun muannats. Aqilan wa ghairu aqilin, baik untuk yang berakal dan yang selain berakal. Wal matu aula minal qasri. Dan ula itu lebih utama dibaca dengan mamdud, yaitu ulai. Daripada qasrnya, itu ula saja. Mengapa? limaji ihi fil Qur'ani. Karena bentuk ulai itu datang dalam Al-Qur'an. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu melanjutkan eh, sebagian dari bait ke-84 dan kemudian juga membacakan bait ke-85 dari Ibnu atau Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan waladal bu'din tiqa. Ya. Dan sebutkanlah, ya sebutkanlah untuk menunjukkan sesuatu yang jauh ya bil kafi harfan tunalamin au ma'ah ya untuk menunjukkan sesuatu yang jauh itu sebutkanlah dengan kaf ya sebutkanlah bersama dengan kaf tunalamin au ma'ah ya baik tanpa lam atau bersama lam juga bisa Wallamu in taha mumtani'ah. Adapun tambahan lam jika isim isyarah itu telah didahului oleh ha maka ya, tambahan lam itu tidak diperbolehkan. Ya. Nanti akan ada penjelasan mengenai hal tersebut. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu memberikan judul untuk sebab ini, yaitu marotibul musyari ilaihi, yaitu tingkatan, tingkatan-tingkatan untuk musyar ilaihi Zakarahunal qismathaniya, ya atau Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kemudian menjelaskan dua bait ini, atau satu setengah bait ini, Dzakarahunal qisma tsaniya min asma'il isyarati. Ibnu Malik rahimahullahu taala itu di sini menyebutkan pembagian yang kedua dari isim-isim isyarah. Wa huwal ladzi yulahadzu fihi al-musyaru ilaihi min nahiyati qurbihi au bu'dihi. Ya. Yaitu isim isyarah yang di dalam isim isyarah tersebut itu diperhatikan musyar ilaihnya, ya sesuatu yang ditunjukkannya, minna khiyati kurbihi au bu'tihi, ya dari sisi dekatnya atau jauhnya. Wadhalika annal musyara ilaihi ala ra'i ibn malikin lahu rutbatani. Dan itu ya berdasarkan bahwa musyar ilaih ya sesuatu yang ditunjukkan itu menurut pendapat Ibnu Malik itu terbagi menjadi dua tingkatan. Al-ula, tingkatan yang pertama, kurba. Ya, kurba artinya dekat. Watusta'malu lahu jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Dan untuk sesuatu yang dekat, itu digunakan ya seluruh isim-isim isyarah yang telah berlalu tadi. Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhirih. Ya tadi semua lafat-lafat yang telah kita pelajari tadi itu dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Namun apa syaratnya? Duna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhiriha ya. Tuna an yuzada 'alaiha syai'un fi akhiriha. Yaitu tanpa menambahkan sesuatu pun di akhir dari isim-isim isyarah tersebut. Afaniyatu tingkatan yang kedua bu'da ya yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh wa tusta'malu laha jami'u asma'il isyaratil mutaqaddimati. Dan isim-isim isyarah yang telah berlalu penjelasannya itu dapat juga digunakan untuk sesuatu yang jauh ini. Tetapi apa? Wa tuzadu 'alaihal kafu. Akan tetapi isim isyarah tadi itu ditambahkan dengan kaf. Ya. fataqulu maka engkau mengatakan, Dhaka rajulun muqabilun. Dhaka rojulun muqabilun. Ya, itu ya karena jauh, itu adalah seorang laki-laki yang mendekat atau datang. Maka tadi kita tahu bahwa ada isim isyarah dza, nah ini ditambahkan kaf di akhirnya menjadi dzaka. Awil kafu wallamu atau ditambahkan dengan kaf dan lam. Ya, maka tadi Ibnu Malik mengatakan au ma'ah. Ya, bisa kaf dan lam. Fatakulu, maka engkau mengatakan dzalikar rajulu aqbala ilaina. Laki-laki tersebut, ya itu, ya laki-laki itu mendekat kepada kami. Maka tadi the asalnya the saja itu ditambahkan dengan lam dan kaf. Kita lihat catatan kaki. Ya. Alismul muhalla bi'al ismil isyarati in kana mushtaqqan fal ahsanu i'rabuhu na'tan. Ini mengenai i'rabnya. Tadi kan dzalikar rajulu isim yang kemasukan al, yang mudahnya, isim yang ada alnya, dan itu datang setelah isim isyarah, jika isim tersebut itu adalah isim mushtaq, maka yang lebih baik itu dii'rab sebagai na'at. Ya, tadi kan dzalikar rajulu. Ya, ar-rajulu tadi ya itu bukan mushtaq ya, tapi kalau misalnya kata tersebut mushtaq, ya, maka yang lebih baik itu di Arab sebagai na'at. Nahwu contohnya dzalikal fadilu aqbala ilaina. Ya, orang yang mulia itu mendekat kepada kami. Maka al-fadilu itu isim mustaq. Ya, berbentuk isim fa'il. Maka al-fadilu di sini itu di Arab lebih baik di Arab sebagai na'at. Wa in kana jamidan karrajuli fal ahsanu i'rabuhu badalan au atofa bayanin. Adapun jika isim yang datang setelah isim isyarah tadi dan ada alnya itu adalah isim jamid seperti arrajul tadi, maka yang lebih baik itu di'arab sebagai badal atau atof bayan. Maka tadi dzalikar rajulu aqbala ilaina, ar-rajulu itu lebih baik di i'rab sebagai eh, badal atau ataf bayan. Kita kembali ke atas. Wa hadhil kafu harfu khitabin la mahallalaha minal i'rabi. Dan kaf yang ada pada dzaka atau dzalika tadi itu adalah huruf khitab dan tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya, ada penjelasannya di catatan kaki. Li'annaha law kanat dhamiran lakanat mudhafan ilaihi. Kalau kaf yang ada pada dzaka itu dianggap sebagai domir, maka itu menjadi mudhaf ilaihi. Ya kan dza isim kemudian Kaf itu kalau dianggap domir, berarti isim juga, itu nanti menjadi mudhaf ilaihi. Wa asma'ul isyarati la tudhafu likauniha mabniyatun. Dan isim-isim isyarah itu tidak dapat diidhofahkan atau tidak dapat menjadi mudhaf karena keadaannya yang mabni. adal musanna ala ahadil qaulaini. Ya, selain muthanna menurut salah satu dari dua pendapat. Ya, tadi sudah ada eh, penjelasan bahwa dhani dan tani itu ada yang mengatakan mu'rab, ada yang mengatakan mabni. Ya, jadi ada penjelasan bahwa kaf yang ada pada dzaka atau dzalika itu bukan domir, tapi huruf. Namun huruf ini memiliki keistimewaan apa itu? wahia sorrofu, ya wahia sorrofu, tasorrufal kafilismiyati ghaliban. Akan tetapi walaupun dia huruf, tapi dia itu dapat berubah. Ya, mengikuti tasrifnya kaf ismiyah. Ya, kaf ismiyah atau kaf domir itu kan berubah-ubah. Ketika anta menjadi ka, ketika anti menjadi ki, ya antuma menjadi kuma kemudian antum menjadi kum antunna menjadi kunna maka huruf ini itu juga bisa berubah mengikuti tasrif tersebut ghaliban ya secara umum maka fatuftahu lil mukhatabi maka diberi harokat fathah ketika lawan bicaranya adalah mukhotob, seorang laki-laki tunggal. Kama fil mithalil madhkuri. Ya, sebagaimana pada contoh yang telah berlalu. Tadi yaitu dhalika rajulu atau dhaka rajulun muqabilun. Itu menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seseorang laki-laki tunggal. watuk saru lil mukhotobati. dan diberi harokat kasroh ketika lawan bicaranya itu adalah mukhotobah seorang wanita tunggal. Nahwu contohnya dzaliki rajulun mukabilun. Ya, itu adalah seorang laki-laki yang mendekat. Maka dzaliki ya, itu menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seorang wanita tunggal. Kemudian watat tasilu biha alamatut tathniyati ya watattasilu biha alamatut tasniyati dan huruf khitab tadi itu juga dapat bersambung dengan tanda tasniyah. ya tanda tasniyah. qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-37 yaitu zalikuma mimma 'allamani rabbi Ya, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Ya, yaitu eh, yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang diajarkan kepadaku oleh Robku. Ya. Maka di sini dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini itu ada kisah di mana Yusuf berbicara kepada dua orang yang meminta penafsiran mimpi. Maka karena lawan bicaranya adalah dua orang, ya, antuma, maka huruf khitabnya itu berubah menjadi zalikuma. Kemudian au alamatal jam'i. Ya, au alamatal jam'i. Atau maaf, ya, tatasilu berarti wa tatasilu biha alamatu tasniyati au alamatul jam'i ya, atau uh, huruf khitab tersebut itu juga dapat uh, bersambung dengan tanda jamak ka qaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah taala dalam surat Fussilat ayat ke-23 وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ ardakum ya wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum dan yang demikian itu adalah pra, per, persangkaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Rob kalian dan ya, dia telah membinasakan kalian. Maka dalam surat ini lawan bicaranya atau yang menjadi lawan bicara untuk ayat ini itu adalah ya musuh-musuh Allah yang digiring ke neraka. Artinya jamak. Ya, karena jamak maka e, yang digunakan atau huruf kitab tadi itu menjadi kum yang menjadi zalikum wa qawlihi ta'ala dan juga contoh untuk yang jamak tapi ini untuk uh, eh, muannats dalam surat Yusuf ayat ke-32 ya wa qawli ta'ala qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi ya qalat fadzalikunnalladzi lumtunnani fihi Ya, maka dalam ayat ini itu menghikayatkan ucapan dari seorang wanita yang ya tertarik kepada Yusuf. Ya, dalam suatu riwayat di, dikatakan namanya Zulaikha. Dan Zulaikha di sini itu berkata kepada wanita-wanita yang tadinya mencelanya karena tertarik kepada Yusuf. Maka lawan bicaranya itu adalah para wanita, jamak tapi wanita. Maka di sini mengatakan dzalikunna. Ya dzalikunna alladzi lumtunnani fihi. Ya, dia berkata itulah orang yang kalian cela karena aku tertarik kepadanya. Maka di sini karena lawan bicaranya para wanita yang digunakan adalah dzalikunna. Wa min ghairil ghalibi qauluhu ta'ala. Dan yang tidak mengikuti mayoritas, artinya kalau mayoritas tadi itu kaf khitab itu dapat, atau huruf khitab tadi itu berubah, mengalami tasrif tergantung lawan bicaranya. Tapi terkadang tidak berubah, walaupun lawan bicaranya misalnya jama Contohnya apa? Ya, Qauluhu ta'ala, Allah eh, subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-12, Zalika khair. Ya, Zalika khair. Ya, jadi di sini perhatikan yang digunakan adalah zalika, Yang demikian itu lebih baik. Mengapa ini dikatakan ghairul ghalib? Kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Al-isyaratu fil ayatil karimati ila taqdimis sadaqati isyarat yang digunakan pada ayat yang mulia ini itu adalah untuk menunjukkan ya, mendahulukan sedekah ya atau mengeluarkan sedekah ya. Di sini itu adalah menunjukkan eh, zalikannya kembali kepada menunjukkan sedekah karena ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqattimu baina yadai najwakum sadaqatan maka di sini lawan bicaranya siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya wahai orang-orang yang beriman. Ya. Idza najaitumur rasula faqattimu baina yaday jawakum shadaqah. Ya. Apabila ya kalian itu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum ya, pembicaraan tersebut. Ya. Maka lawan bicaranya itu adalah orang-orang yang beriman. Artinya jamak. Maka di sini wal kafu fi dzalika khitabun lil mu'minina. Maka kaf yang ada pada dzalika itu adalah menunjukkan huruf khitab kepada orang-orang beriman, artinya jamak walam tadamma ilaiha mimul jam'i ya walam tadamma ilaiha atau maaf ya domma yadummu ya domma yadummu berarti walam tadumma ilaiha mimul jam'i dan mim jama' yaitu zalikum ya misalnya itu tidak bergabung dengan zalika tersebut atau tidak bergabung dengan huruf khitab kaf. Walaupun lawan bicaranya eh, orang-orang beriman. Ya, maka walam tadumma ilaiha mimul jam'i. Kemudian kita kembali ke atas. Wa ammal lamu fahiya harfun dalun alal bu'di. Dan adapun huruf lam itu adalah huruf yang menunjukkan akan sesuatu yang jauh. Tuzadu qoblal kafi. Yang ditambahkan sebelum kaf khitab tadi. Wahia mulazimatun laha. Ya. Dan lam ini itu selalu datang bersama kaf. Ya. Illa fit tathniyati mutlaqon. Melainkan dalam keadaan tasniyah ya secara mutlak. Ya, artinya untuk yang tasniyah itu ya tidak boleh lam itu datang. Ya, cukup kaf saja, tanika, zanika. Tidak boleh kita mengatakan tanilika atau zanilika. Kemudian wafil fil jam'i fi lughati man mattahu. Dan juga lam tersebut tidak datang bersama kaf, ya, atau tadi kecuali dalam keadaan jamak menurut dialek orang yang membaca isim isyarah jamak tadi dengan mamdud. Itu ulai. Ya, ulai. Ya, karena kalau ulai, kalau menambah kaf tadi cukup ulaika. Ya, ulaika. Tidak boleh datang bersama lam menjadi ulailika. Ya seperti itu. Wa ma sabaqathu ha tanbihi. Demikian juga kecuali uh, isim isyarah yang didahului oleh hak tanbih. Itu juga lam tidak boleh datang bersama kaf. Fala taqulu hadzalika. Ya, maka engkau tidak dapat mengatakan hadzalika rajulun aqilun. Ya, hadzalika rajulun aqilun. Ya, tidak ada orang Arab yang mengatakan demikian. Ya. Ini menunjukkan bahwa ya itu adalah seorang laki-laki yang cerdas. Mengapa tidak dikatakan demikian? Wadzalika likathrati zawaidi. Karena ya saking banyaknya tambahan kalau hadzalika. Ya, za ya, za sudah ditambah hak tanbih kemudian tambah kaf, tambah lam lagi. Terlalu banyak tambahannya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan, "Wa hadza ma'na qawlihi waladal ila akhirih." Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, "Waladal bu'di ya, sampai akhir. Ay, idza kana al-musyaru ilaihi ba'idan fantiq bil kafil harfiyati dunal lami au ma'al lami. Yaitu jika musyar ilaihnya itu jauh. Ya, artinya yang ditunjukkan itu jauh. Maka ucapkanlah isim isyarah itu bersama kaf harfiyah baik tanpa lam atau dengan lam. Wa fi qawlihi au ma'ah ya. Dan dalam ucapan uh, Ibnu Malik rahimahullahu taala au ma'ah itlaqun muqayyadun bima taqaddama. Itu adalah pemutlakan, terdapat pemutlakan. Namun muqayyadun bima taqaddama. Ya, namun terikat dengan apa yang uh, sebelumnya. Ya, apa yang sebelumnya watam tani'ullamu in kodamat ha'ut hat tanbihi atau hat tanbihu atau lafadz dalam bait kodamat ya jadi watam tani ulamu in kodamat ha at tanbihu ya dan eh, datangnya lam bersama kaf itu terlarang ya, jika eh, isim isyarah tersebut didahului oleh hak tanbih seperti tadi, hadzalika itu tidak boleh. Wa dhahiru hadza annahu laisa lil musyari ilaihi illa rutbatani. Dan zahir dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ya, untuk musyar ilaih itu hanya ada dua tingkatan saja. Ya, hanya ada dua tingkatan saja. Apa yaitu qurba wa bu'da yaitu dekat dan jauh. Ya, itu adalah pendapat dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Akan tetapi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala di sini memberikan tambahan wal jumhuru ala anna lahu thalatha maratiba. Ya, akan tetapi pendapat dari mayoritas ulama nahwu bahwa untuk jarak dalam isim isyarah itu ada tiga tingkatan. Ya. Kalau tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dua, tetapi jumhur mayoritas dari ulama nahwu mengatakan ada tiga tingkatan. Ya, al-ula yang pertama kurba yaitu dekat. Wa yusyaru ilaihi bima laisa fihi kafun wala lamun. Dan kurba seperti yang tadi itu diisyaratkan dengannya menggunakan isim isyarat yang tanpa tambahan kaf dan lam. Kemudian athaniyatu wusto. Ya, yang kedua adalah pertengahan. Ya, tidak dekat juga tidak jauh. Ya, di antaranya wa yusharu ilaihi bima fihil kafu wahdaha. Ya, dan itu ditunjukkan dengan uh, isim isyarah yang dengan tambahan kaf saja. Contohnya dzaka. Ya, dzaka itu menurut mayoritas pendapat ulama nahwu itu adalah sesuatu yang pertengahan. Tidak jauh, tidak dekat. ats satu yang ketiga bu'da yaitu jauh. Wa yusyaru ilaihi bima fihil kafu wal yaitu ditunjukkan dengan isim isyarah yang dengan tambahan kaf dan lam. Ya, artinya kalau zalika itu sesuatu yang jauh. zaka itu pertengahan, dza itu dekat. Ya, kemudian pembahasan terakhir untuk isim isyarah eh, asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala Wa bihuna au huna ashir ila. Dan menggunakan huna dan hahuna itu menunjukkan kepada danil makani, ya, tempat yang dekat. Wabihil kafasila. Ya. Wabihil kafasila fil bu'di. Ya, dan uh, huna dan hahuna itu dapat bersambung dengan kaf ya itu atau sambungkanlah keduanya dengan kaf ketika untuk menunjukkan sesuatu yang jauh au bithamma mafuh, ya atau menggunakan sama au hanna au bihuna likantiqon au hinna ya atau untuk sesuatu yang jauh itu selain menambahkan kaf, itu juga bisa menggunakan thamma, kemudian hanna, atau hunalika, atau hinna. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu menambahkan judul untuk subbab yang terdiri dari bait ke-86 dan 87 ini yaitu al-isyaratu ilal makani yaitu menunjukkan atau sesuatu yang menunjukkan kepada tempat. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menambahkan atau menjelaskan kedua bait ini Dzakara fi hadainil baitaini alfadhal isyarati lil makani. Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan dalam dua bait ini lafat-lafat isyarat untuk tempat. Wahia alfadun tufidul isyarata ma'adzorfiyati. Yaitu lafat-lafat yang menunjukkan penunjukan atau isyarat bersama dzorfiyah. Ya, dzorfiyah artinya menunjukkan sesuatu yang berupa di sini tempat. Fahiya fi mahalli nasbin ala dzorfiyati. Ya, dan isim-isim isyarah ini itu menempati kedudukan nasab sebagai dhorof. Walihada dakhalat fi walihada dakhalat fi idadi dzurufil makani. Dan oleh karena itu uh, ini e, isim-isim uh, isyarah ini itu masuk dalam kelompok-kelompok dzaraf makan ya maka fahiya asma'u isyaratin wa dzurufu makanin ma'an maka lafat-lafat tadi itu bisa dikatakan sebagai isim isyarat dan isim isyarat ya isim isyarat dan juga dapat dikatakan sebagai dzaraf makan secara bersama-sama ya, maka lafat tadi itu adalah sekaligus isim isyarat ya sekaligus sebagai dzaraf makan Wa aslu dhalika lafdhani dan asal dari isim-isim isyarat tersebut dan juga dhorof-dhorof makan tadi itu adalah dua lafat yaitu huna thamma yaitu huna dan thamma Ya kemudian beliau melanjutkan fa amma huna fahiyasmu isyaratin ilal makanil qaribi. Maka adapun huna itu adalah isim isyarat yang menunjukkan kepada tempat yang dekat. Mithlu, contohnya, huna yakunu lijtima'u. Ya, di sini itu terjadi pertemuan. Ya, maka huna itu menunjukkan di sini, ya, tempat yang dekat. Wa qad yuzadu fi awwaliha harfut tanbihi ha. Dan terkadang pada huna itu ya terkadang ditambahkan di awalnya huruf tanbih ha. Ya. Nahwu contohnya ha huna ad-duyufu. Ya, tamu-tamu tersebut ada di sini. Qala ta'ala an qaumi Musa alaihi salamu. Ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan mengenai kaumnya Musa alaihi salam. Ya, dalam surat Al-Maidah ayat ke-24 Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Maka mereka yaitu kaum-kaumnya Musa itu mengatakan ya, maka pergilah engkau, yaitu Musa, bersama Robmu. Dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya ya duduk di sini menanti saja. Maka di sini ada hahuna. Ya, hahuna. Itu adalah isim isyarat sekaligus sebagai dzaraf makan. Dan itu hunanya di sini ada tambahan huruf tanbih ha. Kemudian faida zidat fi akhiriha al-kafu wahdaha awil kafu wallamu Adapun jika huna itu di sini ya jika ditambahkan di akhirnya kaf kaf saja atau ditambah ditambahkan ya atau tadi maka jika huna itu ditambahkan di akhirnya huruf kaf ya huruf kaf saja atau ditambahkan kaf dan lam di akhir huna itu. Sorot lil makanil ba'idi. Maka jadilah isim isyarat tersebut itu menunjukkan sesuatu yang jauh. Wahada ala ra'yi bani malikin. Ya. Dan itu menurut pendapat Ibnu Malik rahimahullahu taala. Ya tadi Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan Tingkatan jarak itu hanya dua, yaitu dekat dan jauh. Wa ala ra'il jumhuri, namun menurut pendapat jumhur ulama, hunaka lil mutawassiti. Ya, hunaka artinya tanpa lam, hanya kaf saja, itu untuk tempat yang pertengahan. Tidak dekat, tidak jauh. Wa hunalika lil ba'idi. Dan hunalika itu untuk menunjukkan sesuatu yang jauh. Waqad yadkhulu ala sigati huna ba'dut taghyiri. Dan terkadang bentuk huna itu ya mudahnya mengalami sedikit perubahan. Ya, sedikit perubahan itu masuk ke huna atau huna itu terkadang mengalami sedikit perubahan bentuk. Fatasi rusmal fatasi rusma isyaratin lil makanil ba'idi min ghairi wujudi lamil bu'di. Maka huna ketika mengalami perubahan bentuk tadi itu menjadi ya isma isyaratin nil makanil ba'idi min ghairi wujudi lamil bu'di. Menjadi isim isyarat yang menunjukkan tempat yang jauh walaupun tanpa adanya lam yang menunjukkan jauh. Ya, wa min dan diantaranya hanna hinna hannat hinnat ya maka hanna hinna hannat dan hinnat itu menunjukkan sesuatu yang jauh ya walaupun tanpa ada tambahan lam fahadihi lughatun fiha ya dan lafat-lafat tersebut itu adalah dialek-dialek yang terdapat di dalamnya wa kulluha tufidu maadz al isyarota lil makanil ba'idi. Dan seluruh lafat-lafat tersebut itu memberikan makna zorfiyah ya atau memberikan makna isyarat untuk tempat yang jauh bersama zorfiyah. Ya wa kulluha tufidu maadz al isyarota lil makanil ba'idi. Wa amma thamma, ya, dan adapun lafat thamma, fasmu isyaratin ilal makanil ba'idi. Itu adalah isim isyarah yang menunjukkan tempat yang jauh. Nahwu, ya, contohnya, ta'ammalis sama'a fathamma al-qudratul azimatu. Ya, ta'ammalis sama'a fathamma al-qudratul azimatu. Ya, renungkanlah ya, mengenai langit, maka di sana terdapat ya, kekuasaan yang agung. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa azlafna thammal akharin. Ya, wa azlafna thammal akharin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-64. Dan di sanalah kami dekatkan ya, golongan yang lain. Maka sama pada dua contoh ini itu menunjukkan tempat yang jauh. Kita lihat catatan kaki. Sama, ya sama pada uh, ayat tadi, ya ayat wa azlafna thammal akhorin ismu isyaratin mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin 'ala dzarfiyyatil makaniyyati. Thamma adalah isim isyarah yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan nasab karena kedudukannya sebagai dzaraf makan. Wal akharina maf'ulun bihi. Dan al akharin itu maf'ul bih untuk azlafna. Wal makna dan makna dari ayat tersebut qarrabna hunakal akharina fir'auna wa qaumahu hatta salaku maslaka Musa wa qaumihi. Ya. Kami mendekatkan di sana ya, yaitu eh, golongan-golongan uh, yang lain ya atau dan atau kami dekatkan, kami jadikan di sana di tempat tersebut golongan yang lain yaitu Firaun dan kaumnya ya sehingga mereka melalui jalan yang dilalui oleh Musa salam dan kaumnya. Ya, kita kembali ke atas. Wa hadha ma'na qawlihi wa bihuna aw huna ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa bihuna aw huna ya dan sampai akhir. Ai ashir ilal makanil qaribi bi kalimati huna. Ya, tunjukkanlah kepada tempat yang dekat dengan kata huna min ghairi hal ha allati litanbihi tanpa tambahan ha yang untuk tanbih ya untuk meminta perhatian huruf tanbih au ma'a ha atanbihi atau bisa juga bersama dengan ha yang menunjukkan tanbih Fatakulu hahuna. Maka kalau bersama dengan ha tanbih, itu engkau mengatakan hahuna. Amma indal isyarati ilal ba'idi, fasilil kafa bikalimati huna. Wahahuna. Ya. Adapun jika ingin mengisyaratkan atau menunjukkan kepada tempat yang jauh, maka sambungkanlah kaf dengan kata huna dan hahuna au ci bismi Rotin ya atau hmm, ya ini maf'ul ya berarti au ci bismi isyaratin akhara yufidul bu'da atau datak, datangkan oh ini dengan oh, berarti naatnya Nyepacnya tetap sama. Auci bismi isyaratin akhara yufidul bu'da. Ya, atau datangkanlah isim isyarat yang lain yang memberikan makna jauh. Apa itu? Wahuwa thamma auhanna ya thamma auhanna auhuna lika auhinna. Isim-isim isyarah yang lain yang menunjukkan makna jauh itu adalah thamma atau hanna atau hunalika atau hinna. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru ta'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.